Atau tidak boleh bagi kita untuk menghukumi seseorang dari kaum muslimin masuk surga ataupun masuk neraka. Wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaqin ma lam yadhhar minhum syai'un min dzalik dan tidak boleh kita menfonis mereka dengan kekafiran dan dengan kesyirikan dan dengan kemunafikan selama hal tersebut tidak nampak di dalam diri mereka. Wa nazara sarairahum ila taala. Dan kita menyerahkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita menyerahkan batinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya yang ke-71 Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata, "Wala nara saifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh kita mengangkat senjata ataupun pedang terhadap seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW atau dalam artian tidak boleh kita membunuh seseorang dari kaum muslimin illa man wajaba alaihi saifu kecuali memang yang layak dan berhak untuk dibunuh. Ini poin 70 dan 71 dari ucapan Imam atau Hawi rahimallahu taala. Sekarang kita lihat sarahnya kata al atau kata atau kata Syekh atau Dr. Abdurrahman bin Khumayyiz Muhammad bin Abdurrahman bin Khumayyiz Hafizullah Ta'ala poin yang ke-70 beliau mengatakan wala yahkumuna li ahli kiblati bi jannatin wala narin ala sabil ta'yini wal qata' ahli sunnah wal jamaah tidak menfonis seorang pun dari ahli kiblat atau kaum muslimin masuk surga ataupun masuk neraka ala sabil ta'yin wal qata' yaitu dengan mengatakan si A, si B, si C, si fulan dan alan itu masuk surga ataupun masuk neraka. Kecuali yang memang jelas ada nasnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya sudah lewat penjelasannya, namun tidak ada salahnya di sini kita ulangi sekali lagi bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menfonis seorang pun sebagai penghuni surga atau penghuni neraka kecuali yang ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Contoh misalnya Al-Aswatul Mubasharuna bil Jannah. Sepuluh sahabat yang masuk surga kata Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Demikian pula Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Demikian pula selain 10 ini juga ada yang lainnya. Jadi bukannya 10 saja dari kalangan sahabat yang langsung dinyatakan Rasulullah SAW masuk surga. Demikian pula yang lainnya seperti Ukasa bin Mihsan. Demikian pula Sabit bin Qais bin Syammad. Ada pula Bilal Demikian pula Hasan wa Husain. Demikian pula yang lainnya dari apa yang telah diperinci nama-nama mereka oleh Ar-Rasul SAW. Maka boleh langsung kita mengatakan Abu Bakar Siddiq di surga. Dia adalah penghuni surga. Ini adalah yang wajib untuk kita mengatakannya. Adapun yang belum ada nasnya secara individu-individu maka kita hanya bisa mengatakan setiap orang mukmin pasti masuk surga. Namun apa? Mengatakan si fulan, si alan ini tidak boleh kita mengatakannya sebagai penghuni surga ataupun penghuni neraka kecuali kalau ada dalil yang jelas secara apa? khusus untuk orang tersebut. Demikian pula para penghuni neraka dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an dan juga hari Rasul SAW. Di antara mereka adalah Abu Lahab misalnya, Amr bin Luhai al-Khuzai, pelopor kesyirikan di Jaziratul Arab. Ini wajib untuk kita mengatakan orang-orang seperti itu kekal di dalam api neraka. Karena nasnya sudah sudah jelas. Demikian pula kedua orang tua Rasulullah Alaihi Wasallam. Adapun yang belum disebutkan maka tidak boleh kita memfonis secara individu-individu mereka. Kemudian kata Asyarih di sini bal man ahsana minhum rajauna lahul jannata akan tetapi yang berbuat amal soleh yang berbuat kebaikan dari kaum muslimin kita hanya bisa berharap semoga orang itu masuk ke dalam surga menfonis tidak dibolehkan bagaimanapun amal soleh yang dia lakukan mulai dari dari balik sampai dia meninggal dunia kita lihat betul orang itu berbuat amal soleh. Tetap tidak dibolehkan untuk kita mengatakan orang itu masuk surga ketika meninggal dunia. Karena apa? Karena kita tidak tahu yang di dalam hatinya. Apakah orang itu beramal ikhlas karena Allah ataukah tidak? Dan itu pula yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira' fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada orang-orang yang dahulunya beramal seperti amalan penghuni surga sampai antara dia dengan surga hanya selangkah saja. Namun takdir mendahulunya dan dia pun masuk ke dalam surga Allah dalam api dan dia pun beramal sebagaimana amalan penghuni api neraka dan dia pun masuk ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain dijelaskan sebabnya adalah fima badulinas Orang itu berbuat perbuatan penghuni surga yang nampak di hadapan manusia seperti Namun batinnya penuh dengan arya. Nas Allah salam wal afiyah. Itulah penting sekali untuk kita terus muhasabatul nasi, mengoreksi tentang niat kita dalam belajar ilmu agama, niat kita dalam beramal soleh, dalam berdakwah dan seterusnya. Karena orang mungkin bisa lihat dohirnya kita baik, namun Allah yang Maha tahu bahwasanya kita ingin dipuji oleh manusia yang lainnya. Kata pengarang di sini, Batman asana minhum rajaun alahu jannah." Kita hanya bisa berharap semoga orang-orang yang berbuat amal soleh, yang berbuat kebaikan itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala na'man alaihi makrallah. Namun demikian pula kita tidak boleh merasa aman orang itu terlepas dari azab Allah, terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pembahasan kita kemarin tentang masalah ar-raja wal khauf, rasa berharap dan juga rasa khawatir, rasa takut. Ini bukan hanya untuk kita saja, demikian pula untuk saudara-saudara kita. Ketika dia meninggal dunia, kelihatannya memang amalnya baik. Maka harus tetap ada dua hal ini. Kita mengharap baginya surga namun demikian pula tidak boleh kita apa? Merasa aman orang itu terlepas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa harap dan rasa khawatir. Wa man asaa asfaqna alaihi walam nukanithu min rahmatillahi taala. Dan barang siapa di antara kaum muslimin yang berbuat amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk atau berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kita merasa takut kepadanya atau takut jangan sampai orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nuqanitu rahmatillah. Namun juga tidak boleh kita merasa bahwasanya orang itu tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus ada dua hal ini. Kalau yang tadi rasa harapannya itu masih besar. Kalau ini rasa khawatirnya yang besar. Kalau yang berbuat kebaikan, itu rasa harapnya kita lebih besar untuk dia masuk ke dalam surga. Meskipun tidak boleh kita merasa aman orang itu terlepas daripada siksa Allah. Adapun yang berbuat kejelekan dari kaum muslimin, maka kita rasa khawatirnya lebih besar daripada apa? Rasa harapnya. Namun tetap ada apa? Rasa harap untuk orang itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu mungkin bisa jadi orang itu punya amal-amal yang baik yang tidak pernah apa ditampakkan kepada orang lain. Ya memang betul-betul kalau berbuat amal baik dia apa sembunyikan antara dia dengan Allah saja. Namun mungkin ketika dia berbuat amal yang jelek kelihatan oleh manusia. Maka manusia pun mengira dia ada orang yang jelek. Padahal apa? Dia memiliki banyak amal-amal yang tidak diketahui oleh manusia. Yang itu pun menjadikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innal hasanat yuzhibna asayat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan yang yang jelek. Itakillah itu makunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik karena yang baik itu akan menghapus yang yang jelek. Bisa jadi yang nampak itu yang jelek-jelek saja. Cuma mungkin dia punya kebaikan yang tidak pernah kita melihatnya yang akan menghapuskan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Maka tidak bisa kita menfonis orang itu masuk ke dalam api neraka hanya karena perbuatan jelek yang kita lihat. Wala nasyhadu ala muslimin bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaqin. Kalau tadi berkaitan dengan masalah urusan akhirat. Sekarang bagaimana dengan urusan mereka di dunia ini? Kata Pengarang di sini tidak boleh kita menfonis seorang muslim dengan kekufuran, dengan kesyirikan ataupun dengan kemunafikan mimma yukhriju minal millatil Islam atau islamia dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkannya dari al-Islam. Illa an yakuna qad minhum syai'un min dalik. Kecuali kalau jelas-jelas nampak dari mereka sesuatu yang bisa menjadikan mereka dihukumi kafir ataupun musyrik ataupun murtad. Kalau tadi sekali lagi berkaitan dengan urusan akhirat tidak boleh kita memfonis orang ini masuk surga, tidak boleh kita memfonis orang itu masuk neraka kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Adapun masalah menghukumi orang di dunia, ini khususnya orang muslim di dunia, demikian pula tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita memfonis orang ini kafir, orang ini murtad, orang ini musyrik, kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tercegahnya nawani pencegah-pencegahnya. Ini sudah juga kita sampaikan secara umum ada lima syarat orang itu bisa dikafirkan kalau orang itu berbuat amalan yang kufur. Ini yang berkaitan dengan pelakunya. Yang pertama jelas masalah perbuatannya harus dilihat kembali. Apakah betul-betul perbuatan tersebut kufur besar, syirik besar, nifak besar ataukah tidak? Kalau jelas-jelas perbuatannya itu syirik besar, kufur besar, seperti misalnya dia menghina mushaf atau mungkin menginjak-injak mushaf atau dia ber, eh, meminta-minta kepada selain Allah dari wali-wali yang telah mati misalnya. Ini jelas perbuatannya syirik besar, perbuatannya kufur besar. Adapun pelakunya, ini yang kita bahas. Harus terpenuhi lima syarat. Yang pertama, orang itu harus balik. Anak kecil yang belum balik, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dikerjakan, dia tidak mendapatkan dosa atas apa yang dia lakukan. Anak kecil dia misalnya menginjak-injak musaka, dia tahu kalau itu adalah kitab yang suci yang harus di, dihormati. Tidak bisa kita langsung mengatakan wah anak ini kafir karena ini belum balik. Yang kedua, orang itu harus berakal. Orang gila berbuat apapun tidak bisa kita apa ponis orang itu apa kafir. Kalau kita ponis orang itu kafir, ini nggak tahu yang gila yang mana. Ya, harus apa? Orang itu berakal karena rufiatil aklam diangkat pena itu dari tiga golongan manusia. Yaitu diantaranya Al-majnun hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Kemudian yang ketiga, orang itu harus berilmu. Artinya harus ditegakkan hujah jauh. Perbuatan Anda ini syirik besar, perbuatan Anda ini kufur besar, dalilnya disebutkan demikian dan demikian. Kalau tetap dia bersikeras dengan perbuatannya, maka sudah terpenuhi syarat yang ketiga ini. Syarat apa? Telah tegakkan hujah kepadanya. Kemudian yang keempat, di antara syarat pengkafiran, orang itu melakukan perbuatan tersebut atau mengucapkan ucapan tersebut itu dengan keriduan hatinya. Artinya dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Adapun kalau dipaksa, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Maka tidak ada dosa bagi orang tersebut. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika keluarga Ammar bin Yasir disiksa. Di antaranya Ammar diperintahkan untuk mengucapkan bahwa Hilata dan Uzza adalah sesembahannya. Maka Rasul mengatakan dibolehkan bagi Ammar untuk apa? Mengucapkan hal tersebut, namun dengan syarat hatinya tetap di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima di antara syarat pengkafiran terhadap individu tertentu yaitu orang tersebut melakukan perbuatan kufur itu atau mengucapkan ucapan syirik itu dengan sengaja. Artinya bukan dengan refleks. Artinya bukan ketergelinciran lisan. Namun betul-betul dia sengaja mengucapkan tersebut dan dia sadar dalam mengucapkannya. Maka orang ini kalau sudah betul-betul terpenuhi lima syarat ini, maka bisa untuk apa? Difonis kafir. Namun yang bisa mempraktekkan lima syarat ini menerapkannya kepada individu tertentu ini adalah para al ulama Artinya orang yang betul-betul mumpuni dalam ilmu agama ini tidak sembarangan. Jadi masyarakat kafir mengkafirkan ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama masalah perbuatannya, betul-betul kufur besar atau tidak. Ini dunia butuh juga penjelasan para ulama, butuh dalil. Yang kedua tentang pelakunya. Ini harus diterapkan lima syarat tersebut. Apakah terpenuhi ataukah tidak. Yang ketiga, berkaitan dengan siapa yang menghukumi. Jadi tiga hal ini harus siapa? Diperhatikan dalam masalah menfonis orang itu kafir keluar dari al-Islam. Masalah perbuatannya, masalah pelakunya, dan siapa yang menfonis orang itu kafir ataupun murtad. Karena memang masalahnya tidak sepele. Kalau kita memfonis saudara kita itu kafir, maka banyak hal-hal yang di belakangnya. Yang pertama, kalau dia mati, tidak boleh kita mensolatinya, tidak boleh kita menyemak, uh, eh, memakamkannya di kuburan kaum muslimin. Kemudian juga ahli warisnya tidak boleh mewarisi hartanya dan dia juga tidak boleh mewarisi kalau ada yang meninggal dunia dari ya ayahnya atau dari ibunya. Kemudian juga tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang tersebut. Dan juga hukumannya di dunia kalau ada penguasa kaum muslimin yang menerapkan hukum Islam harus dibunuh. Karena apa? Diponis murtad. Man baddala dinau Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi, tidak sembarangan menfonis orang ini kafir, musyrik keluar dari al-Islam ataupun murtad, kecuali dengan terponis syarat-syaratnya tadi dan tercegahnya atau dihilangkannya pencegah-pencegahnya. ila taala. Adapun masa urusan batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, misalnya ada seseorang yang dia kelihatannya memiliki sifat-sifat orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Namun tetap tidak boleh kita apa? Menfonis orang ini munafik. Engkau munafik. Fidal asfali minan nar. Di dalam terapi neraka nanti kalau meninggal dunia. Tidak boleh masalah hati itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melihat saudara kita jarang sholat di masjid atau mungkin bahkan tidak sholat tidak boleh kita mengatakan engkau munafik ya. hatimu penuh dengan kemunafikan dari mana anda tahu sebagaimana dalam kisah sahabat dahulu yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma ketika dalam waktu ketika dalam peperangan ada seseorang yang ingin dia bunuh dari kaum kufar pada waktu itu ketika dia mengacungkan senjatanya, mengangkat senjatanya untuk menebas orang tersebut, orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Namun tetap dia dibunuh. Rasul pun marah. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan seperti itu, wahai Usama? Maka Usama bin Zaid mengatakan, orang ini mengatakan la ilaha illallah karena takut dengan pedang. Maka Rasul mengatakan, hal sakok takol bau. Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga engkau tahu orang ini mengucapkan la ilaha illallah? dalam keadaan munafik, dalam keadaan takut dengan pedang. Maka tidak bisa kita mengatakan memfonis orang ini apa? Munafik dalam artian munafik yang besar keluar dari al-Islam. Karena ini masalah masalah hati, masalah batin. Demikian pula tidak boleh kita memfonis misalnya saudara kita masya Allah kalau di majelis ilmu duduk paling depan, kalau salat berjamaah di soft yang paling depan, pokoknya dalam masa kebaikan dia yang paling depan. Kemudian kita mengatakan, wah engkau ini melakukannya secara apa? Ria ingin dipuji. Tidak bisa. Bisa jadi Anda yang yang mengalami seperti dalam hati Anda. Sehingga Anda apa? Mengkiaskannya dengan orang lain. Tidak bisa kita menghukumi batinnya orang. Kita hanya bisa menghukumi manusia sesuai dengan dohirnya. Adapun batinnya, kata Imam Tahawi rahimahullah, wa nazaru wa nazaru sarairahum ila Ta'ala. Kita serahkan urusan batinnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu innahul alimu biha. Karena memang Allah lah zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam batin atau dalam hatinya manusia. Wa ya'khudhuna an-nasa bima dhahara minhum. Ahlussunnah wal Jamaah hanya menghukumi manusia yang nampak dari perilaku ucapan mereka. Urusan batin diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga urusan akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut campur. Kami masalah gaib. Manusia ya tahu yang yang gaib. Manusianya tahu masalah yang nampak saja. Ini diantara akidah sunnah wal jamaah yaitu tidak bolehnya menfonis seseorang masuk surga masuk neraka kecuali kalau ada nas yang khusus tentang hal tersebut. Dan ini juga masih berkaitan dengan masalah menfonis orang itu mati syahid. Ini juga berkaitan dengan masalah ini. Dan sudah kita jelaskan juga tidak dibolehkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membawakan suatu bab di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Jihad, bab la yukalu fulan syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Sekarang kita pindah poin yang ke-71. Al-Imam Rahimullah rahimahullah mengatakan tadi, tidak boleh kita membunuh seseorang dari kaum muslimin kecuali yang memang berhak mendapatkannya. Kata pensarah di sini, wala yara ahlu sunnati jawaza kital muslim wa qatlahu illa fil halatil lati nafsu alaiha syari'u. Ahlu sunnah wal jamaah tidak membolehkan membunuh atau merangi orang muslim kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang sudah dijelaskan oleh asyari Allah ataupun Ar-Rasul alaihi wasallam. Ini sebetulnya masalahnya masih berkaitan dengan tadi masalah fonis menfonis kafir atau musyrik atau murtad dari Islam. Karena apa? Kalau orang itu salah menfonis, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Eh, seperti kelompok Al-Khawarij. Ketika mereka salah mengkonis, misalnya Khawarij zaman dahulu, ketika mereka salah mengkonis Ali bin Abi Thalib, dikatakan Ali bin Abi Thalib kafir, maka tidak cukup sampai di situ saja mereka berbuat. Namun apa mereka berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dan betul itu terjadi. Sebagaimana yang sering kita ceritakan bagaimana Abdurrahman bin Muljam seorang khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dengan berhujah bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah kufur atau telah murtad dari agama Allah berhak untuk di, dibunuh. Jadi masalahnya bukan seperti kita katakan tadi bukan masalah yang sepele, masalahnya banyak hal-hal yang di e, di belakangnya nanti. Masalah kalau orang itu difonis kafir murtad berarti harus di, dibunuh. Makanya di sini Imam Tahawi rahimahullah menggandengkannya dengan permasalahan fonis memfonis kufur atau musyrik ataupun murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sunnah wal Jamaah mulai dari awal sudah berhati-hati dalam masalah ponis ponis. Demikian pula selanjutnya tidak membolehkan memerangi ataupun membunuh orang muslim kecuali sesuai dengan dalil kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang betul-betul dibolehkan oleh al-Islam. Di antaranya apa yang disabdakan Rasul SAW, Rasul mengatakan la yahillu damu muslimin illa bi salatin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali kalau dia melakukan salah satu dari hal hal ini atau dia termasuk salah satu golongan ini. Yang pertama an bin nafsi. Orang itu membunuh orang mukmin. Maka balasannya dikisos, dibunuh juga. Namun yang berhak adalah pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, bukan bukan setiap orang. Demikian pula asyibu zani, <coughs> orang yang sudah menikah kemudian berzina, dihukum rajam. Ini juga berkaitan dengan al-hudud, dengan penguasa kaum muslimin, dengan pemerintah kaum muslimin. Kalau tidak ada al-hudud, maka wajib bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan an-nasuha. Kemudian yang berikutnya juga kata Rasulullah yaitu at-tariqul jini, orang yang murtad Awalnya muslim, kemudian karena kecantol dengan wanita ahli kitab Enasronia eh, maka dia murtad dari agama al-Islam. Meskipun secara asal boleh orang muslim menikahi ahli kitab Nasrani ataupun Yahudia, namun dengan syarat perempuan tersebut perempuan yang baik-baik dalam artian bukan eh, pezina atau bukan wanita jalanan dibolehkan dalam al-Islam. Cuma kalau memang tidak kuat agamanya ataupun mungkin wanita tersebut termasuk misalnya misionaris, termasuk orang-orang yang seru untuk menyeret pemuda kaum muslimin masuk ke dalam agama Nasara, maka harus berhati-hati. Secara asal hukumnya boleh. Cuma Rasul mengatakan fasfar bidaidin tadi bagiannya. Carilah yang agamanya baik, engkau akan sukses, engkau akan bahagia. Cuma secara asal hukumnya dibolehkan. Cuma yang dikhawatirkan kalau orang itu tidak kuat imannya, kemudian wanita tersebut mungkin awalnya pura-pura masuk Islam, nanti pada pertengahannya kalau sudah kecantol betul, ya sudah lengket kayak perangko, ya tidak mungkin orang itu bisa keluar dari anak dari apa namanya ya rumah tangganya kecuali dengan melepaskan agamanya mungkin ini yang sangat berbahaya. Artinya seseorang harus tahu dirinya. Ya, jangan coba-coba untuk melakukan hal tersebut kalau tidak kuat agamanya. Meskipun saya lagi asal hukumnya menurut pendapat yang roje boleh seorang muslim menikahi Nasrani ataupun Yahudi. Adapun sebaliknya tidak dibolehkan. Perempuan muslimah menikahi laki dari non muslim. Kecuali saya lagi kalau eh, betul-betul sudah masuk ke dalam al-Islam. Jadi itu tiga golongan manusia yang dibolehkan untuk kisah dibunuh. laki ataupun perempuan yang berzina dan dia sudah menikah dirajam. Ini juga yang melakukannya pemerintah kaum muslimin. Orang yang murtad dari Islam ini juga yang membunuhnya adalah penguasa kaum muslimin. Demikian pula di antara golongan manusia yang dibolehkan untuk diperangi sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain tentang masalah penguasa. Masalah penguasa Rasul mengatakan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Yang mana sebelumnya kalau kita ganding dengan sebelumnya Rasul mengatakan atau sahabat Rasul SAW yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa ma wa asratin alina kami kata Ubadah bin Samit membaiat Rasul SAW untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan untuk kami mengikuti pemerintah kaum muslimin dalam hal yang kita cintai atau yang kita benci yang kita apa namanya dalam keadaan semangat atau dalam keadaan kita malas dan kita wajib mendahulukan hak pemerintah kaum muslimin. Kemudian para sahabat mengatakan wa alla nunazi al amro ahla. Dan kami dilarang oleh Rasul SAW untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin tersebut illa antara kufuran bawaan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya sama tadi dengan orang yang murtad, namun ini lebih khusus lagi bagi penguasa kaum muslimin. Nanti akan dibahas setelah ini masalah tidak bolehnya mengkudeta pemerintah kaum muslimin bagaimanapun kezaliman mereka. Karena Pak Rasul mengatakan illa antara kufur bawahan. Kecuali kalau kalian betul-betul melihat tarau, kalau tanpa lama tarau dengan mata kepala, bukan dengan zon, bukan dengan perasa namun betul-betul melihat dengan nyata kekufuran yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah kaum kaum muslimin. Antara kufron bawahan ke yang nyata bukan yang prasangka. Dan betul-betul ada dalil tentang masa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara golongan yang dibolehkan untuk dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin sebagaimana yang Allah firmankan tentang perampok ya, atau perompak yang dia membunuh dan sekaligus merampas harta orang tersebut maka bahasanya juga sama Allah berfirman innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan dan dia membuat kerusakan di atas muka bumi ini an yuqattalu berhak untuk mereka apa dibunuh ini adalah hukuman dalam al-Islam kalau tidak diterapkan yang terjadi adalah banyaknya kejahatan kriminalitas di mana-mana. Jadi yang kita saksikan bersama di negeri kita ini bagaimana kejahatan demi kejahatan, kriminalitas, ya ataupun masalah korupsi dan sebagainya terus bergentayangan dikarenakan tidak ada hukum yang adil ataupun tidak ada hukum yang adil kecuali hukum al-Islam yang belum diterapkan di negeri kita ini. Makanya solusi yang terbaik satu-satunya solusi untuk mengentaskan semua ini adalah hukum Islam. Yang membunuh dan dia layak untuk dikisos, dikisos. Bukan di penjara kemudian tahun dua tahun dapat remisi kemudian dikeluarkan, membunuh lagi, dapat remisi lagi, bunuh lagi, apa di penjara lagi terus. Ya. Makanya Allah mengatakan wafil kisosi qisasi hayatun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisos itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Artinya kalau orang itu dikisos, meninggal dunia, yang lain mau membunuh, berpikir seribu kali. Nanti juga anak akan dibunuh. Maka ini yang bisa mencegah banyaknya kriminalitas ataupun kejahatan di negeri kita ini. Oleh karena itulah kalau kita bandingkan antara negeri kita dengan Saudi Arabia, eh meskipun kita tidak menafikan banyaknya kemaksiatan di sana ataupun adanya kejahatan, cuma sangat jauh dibandingkan dengan negeri kita ini. Bagaimana setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang yang eh, membosankan, yang mengerikan dan yang menyedihkan sebetulnya. Wahakada hakada min fi halati muslim. Demikian pula keadaan-keadaan yang di situ dibolehkan untuk seseorang dibunuh. Amma ghairi dzalik fala yajuzu qitaluhu wa qatluhu bihalin. Adapun yang tidak ada nas seperti ini, maka tidak boleh untuk orang itu diperangi ataupun dibunuh. Jadi misalnya pencuri tidak layak untuk dia apa? Dibunuh sampai dikeroyok masa dan sebagainya, kemudian sampai dibakar dibunuh ini tidak termasuk hukum Islam. Ditempatkan hukum Islam itu pada tempatnya. Yang berat untuk dibunuh dibunuh, yang tidak berat tidak dibolehkan untuk dibunuh. Pencuri hukumnya dalam Islam wasari wasari kotu fakta aidiyahuma. Yang mencuri laki ataupun perempuan maka potonglah kedua tangannya, tidak dengan dipotong lehernya. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana hukum Islam yang sangat adil. Dan tidak ada solusi bagi problematika negeri kita ini kecuali dengan kembali kepada hukum Islam dan meninggalkan yang namanya HAM dan seterusnya. Ya, karena memang Islam itu lebih daripada HAM, ya. Karena memang yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun HAM yang menurunkan adalah orang-orang kufar. Sebetulnya mereka hanya sekedar untuk menyingkirkan hukum Islam ya, yang mereka angkat adalah mereka-mereka yang sesuai dengan akidah mereka yang menuruti kemauan orang-orang barat. Al-Khulasa kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pertemuan yang lalu dan juga yang sekarang. Yang pertama ahlul kabair tahta masyiatillah. Para pelaku dosa besar itu di akhirat tergantung dengan kehendak Allah apa anhum wa insa bahu. Jika Allah mengendaki Allah akan ampuni dia dan jika tidak Allah akan menyiksanya meskipun terakhirnya tetap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu an yatasawa ahlu tasdiki wa takdzib. Tidak akan mungkin sama antara orang-orang beriman yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak sama orang muslim dengan orang kafir di akhirat. Meskipun orang muslim tersebut berbuat dosa besar, dia masuk neraka tidak sama dengan orang kafir yang kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Wa nahnu nusalli khalfal muslimi barran aw fajira. Kita dibolehkan sholat di belakang seorang muslim. Entah dia pemimpin kaum muslimin atau entah dia imam di masjid misalnya, dia bolehkan sholat di belakang mereka meskipun orang itu bukan ahli sunnah, meskipun orang itu bukan orang-orang yang soleh. Ya mungkin dia misalnya ada imam masjid di tempat kita yang dia rentenir misalnya, tetap sah sholat di belakangnya. Jangankan yang rentenir ahli bid'ah pun apa dibolehkan kita sholat di belakangnya selama kita belum bisa menfonis orang itu kafir murtad dari Islam tetap sholat di belakangnya sah selama apa syarat-syaratnya terpenuhi rukun-rukunnya apa terpenuhi wala nasyhadu lahu bi jannatin aw narin qat'an. Tidak boleh kita menfonis seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Kecuali ya kalau ada nas yang khusus tentang hari. itu. Wala narfa'u saifa ala muslimin illa bihaqqihi. Dan tidak boleh bagi kita membunuh seorang muslim kecuali kalau memang dia berhak mendapatkan hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat ataupun hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya sebelum kita lanjutkan ada yang tanyakan terkait lanjutkan lagi poin yang ke-72. Al-Imam atau tahawi rahimahullah berkata, "Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina." Kita tidak membolehkan mengkudeta pemimpin-pemimpin kita atau waliul amal kita. Wa injar meskipun mereka berbuat kezaliman ataupun kejahatan. Wala nad'u alaihim. Tidak boleh bagi kita untuk mendoakan kejelekan bagi mereka ataupun melaknat mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Dan tidak boleh bagi kita untuk keluar dari ketaatan mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariidatan dan kita berpendapat mentaati pemimpin kaum muslimin itu termasuk bagian daripada ketaatan kepada Allah yang wajib fardhah. Malam ya'muru bimaksiatin selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati. Dan kita mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Ini poin yang ke-72 berkaitan dengan sikap al-sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ke-73, Al-Imam Tahawi berkata, "Wa nattabi'u sunnata wal jama'ata." Wajib bagi kita mengikuti sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnahnya Rasul dan jamaahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa natajannabu asyuhuza wal khilafa wal furqata dan wajib bagi kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasul dan juga menjauhkan diri daripada al-furqah kelompok-kelompok yang sesat ataupun perselisihan ataupun perpecahan sekarang kita baca sarahnya yang ke-72 yara ahlu sunnati hurmatal khuruj anil a'immati wa ulatil umur. Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat, berprinsip haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin ataupun penguasa kaum muslimin. Hatta lau dolamu annasa. Meskipun pemimpin-pemimpin tersebut mendolimi manusia. Korupsi, kolusi, nepotisme misalnya tetap diharamkan untuk dikudeta. Ini kalau kita mau berhukum dengan hukum al-Islam. Kalau kita mau berhukum dengan hukum Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW sesuai dengan metode para salafus soleh diharamkan untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun mereka adalah penguasa yang sangat zalim. Adapun dalil-dalilnya sangat amat banyak sekali seperti yang telah kita sampaikan tadi dari ucapan Ubadah bin Samit bahwasanya yang boleh dikudeta hanyalah pemimpin yang difonis murtad oleh para ulama. Itu yang baru dibolehkan untuk dikudeta. Illa antara kufran bawahan. Rasul mengatakan tadi kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Adapun kalau belum sampai ke derajat orang itu murtad, meskipun dia orang fasik, dolim dan seterusnya, tetap diharamkan. Dan ini adalah ijma'nya kaum muslimin pada zaman salafus saleh radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullah telah terjadi kesepakatan ulama al-sunnah tentang haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin selama mereka masih sekali lagi statusnya muslim. Hatta kalau dolamun nasa, meskipun mereka apa? Mendeli manusia. Seperti yang sudah juga kita sering sampaikan, hadis Rasul SAW yang diriwayatkan Imam Muslim Rasul mengatakan saya kunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak memegang sunnahku, yang tidak berpegang dengan petunjukku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismani ins. Dan ada di antara mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan di dalam jasad manusia. Pemimpin yang sangat dolim. Sampai digambarkan oleh Islam dengan gambaran yang sangat menyeramkan. Pemimpin yang berarti setan di dalam jasad manusia. Jasanya manusia namun hatinya jahat. Hudayfa bin Yaman, perawi dari sini mengatakan, "Fakaifa asna in adraku dari kaya Rasulullah?" Bagaimana sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang sangat dolim itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Tasma wa tuti." Tetap engkau mendengar dan mentaatinya. Rasul tidak mengatakan perangilah, kudetalah, demonstrasilah tidak. Namun kata Rasulullah tetap engkau mendengar dan tak kepada orang tersebut. Wa in daraba zahrak wa akhadha mala, Meskipun pemimpin tersebut merampas hartamu, memukul punggungmu isma wasi. Tetap engkau mendengar dan tetap engkau mentaatinya. Memang kelihatannya pahit, namun namanya obat meskipun pahit itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Memang apa? Hufatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Melawan syahwat. Kita apa? Inginnya perang, inginnya apa? Mengkudeta. Namun Islam, Rasul SAW mengatakan tidak dibolehkan selama belum orang itu difonis oleh para ulama murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala wa hatta idza dhara minhum fusukun fi anfusihim meskipun terlihat jelas pemimpin tersebut berbuat kefasikan wazalika kenapa tidak dibolehkan mengkudeta pemimpin yang zalim tersebut di antara alasannya wazalika lima lil khuruji min asarin sayyatin karena memang dalam kudeta, dalam pemberontakan, dalam reformasi reformasi dalam artian reformasi fisik dan seterusnya ini banyak dampak yang negatif banyak kemadorotannya dibandingkan dengan kemaslahatannya kita tidak menafikan adanya kemaslahatannya kebaikannya cuma jika dibandingkan dengan kemadorotannya lebih banyak bisa kita saksikan bersama pada akhir-akhir kemarin di sebagian dari kaum muslimin terjadi demonstrasi besar-besaran ataupun bisa dikatakan kudeta digulingkannya beberapa penguasa kaum muslimin yang statusnya masih muslim apa yang terjadi banyak yang tewas eh, banyak yang meninggal dunia sia-sia dalam demonstrasi kemudian apa selanjutnya apakah lebih baik daripada sebelumnya tentu sekali lagi kalau orang itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW akan tahu akibatnya pasti akan jelek. Karena apa? Menyelisih Sunnah Rasulullah SAW. Cepat atau lambat pasti akan lebih jelek daripada sebelumnya. Faliyah dari ladina yukhalifun Anamrihi amrihi antusibam fitnatun aw azabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW untuk diterima suatu fitnah ataupun azab yang yang Mungkin sekarang kita lihat bagaimana rakyat Libya mungkin berpesta merayakan kematian presidennya yang mereka kudeta. Mereka tidak berpikir bagaimana kerusakan yang ditinggalkan dari kudeta tersebut. Berapa banyak nyawa yang melayang. Kemudian siapa yang untung? Orang kafir. Karena mereka idanya orang kafir. Yang untung apa? Orang kufar. Namun ilah di antara kejadian kaum muslimin, mereka tidak sadar telah dipermainkan oleh orang-orang al-kufar. Maka sekali lagi dalam menyelisih sunnah Rasulullah pasti banyak kemadorotannya. Meskipun mungkin sepintas ada kebaikannya cuma kemadorotannya lebih banyak. Makanya Islam mengharamkannya. Sebagaimana dalam khomer khomer ada apa? Manfaatnya. Seperti yang Allah firmankan bahwasanya ada manafik dalam khamr tersebut walakin ismuhuma akbaru min naf'ihima akan tapi dosanya kemadaratannya lebih banyak daripada kemanfaatannya atau kemaslahatannya makanya diharamkan inilah Islam mempertimbangkan masalah kemaslahatan dan kemadaratan wazali kalimalil khurut min asarin sayyatin dikarenakan memberontak itu banyak dampak negatifnya seperti kairafati jima menumpahkan darah seperti yang kita saksikan reformasi di negeri kita misalnya yang dahulu diadakan. Di antaranya apa? Banyak korban yang tewas sia-sia. Kemudian apakah setelah reformasi? Apakah telah hilang KKN? Eh buktinya apa? Tidak hilang sama sekali. Muncul gayus, muncul indah seterusnya. Eh, banyak lebih parah dibandingkan sebelumnya. Kejahatan, kriminalitas dan seterusnya. Ini antara apa? Asalnya pengaruh atau dampak negatif reformasi negeri kita dan mereka-mereka yang digelar sebagai bapak reformasi yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini di dunia maupun di akhirat. Kemudian wanasil fauda. Demikian pula kalau ada pemberontakan pasti akan terjadi kekacauan. Wadhalika madamal umara baqina fi hadiratil Islam walam yubadilu yubaddilu dinallah walam lam minhum kufru walam yaj'una alaihim wa la wa yarona ta'atahum wajibatan madamu ya'muna bi ma'rufin selama pemimpin tersebut masih dalam kategori muslim dan tidak merubah agama Allah dalam artian tidak murtad dari agama Allah, tidak nampak kekufuran yang nyata dari mereka dan mereka tidak wala yad'una alaihim. Ini yang tadi berkaitan dengan masalah kenapa tidak dibolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin karena kemadatannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Sekali lagi, selama pemimpin itu masih dihukumi muslim oleh para ulama maka diharamkan untuk mengkuderanya. Kemudian di antara sikap al-sunnah wal jamaah juga adalah wala yad'una alaihim. Tidak boleh mendoakan kejelekan bagi pemimpin kaum muslimin tersebut. Rasul SAW mengatakan khiyaru a'immatikum alladzina tusalluna alaihim wa tusalluna wa yusalluna alaikum. Pemimpin-pemimpin kalian yang baik adalah yang kalian mendoakan kebaikan bagi mereka dan mereka mendoakan kebaikan bagi kalian. Di sini ada isyarat tentang disyariatkannya kita mendoakan pemimpin kita dengan kebaikan selama dia muslim. Kita mendoakan semoga pemimpin kita mendapatkan hidayah untuk berhukum dengan hukum Islam. Semoga Allah memberikan hidayah untuk dia sabar di atas al-Islam wa sunnahnya Rasulullah SAW. Ini yang disyariatkan. Bahkan kata sebagian para ulama ini merupakan salah satu ciri ahli sunnah wal jamaah yang membedakannya dengan ahli bid'ah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbari rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Saru Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Bila raita rajulan yajau ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Namun sebaliknya wa idza raita rajulan yajau li sultan fa'lam anna sahibu sunnah. Namun jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pengikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad dan juga Fudail bin Iyad, ulama salaf terdahulu mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'atuha sultan." Kalau seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan itu kepada sultan Aku akan doakan sultan tersebut untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian ketika ditanya, bagaimana sikapmu tersebut atau bagaimana itu bisa engkau lakukan? Maka kemudian Ibn mengatakan, kalau aku gunakan doa yang mustajab tersebut untuk diriku, manfaatnya hanya untuk aku saja namun kalau aku gunakan untuk mendoakan pemimpin kaum muslimin, maka kemaslahatannya untuk mereka kaum muslimin. Inilah yang dipikirkan oleh apa? Kaum oleh kaum salaf terdahulu, oleh para ulama terdahulu memikirkan apa? Umat, bukan memikirkan apa? pribadi masing-masing. Ini yang perlu untuk apa? Dicontoh oleh kaum muslimin karena lan yusliha lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha tidak akan memperbaiki akhir umat ini kecuali memperbaiki awal umat ini yaitu para salafus soleh radhiyallahu taala anhum.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 Tentunya ketaatan yang tidak menentang perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Madamu Nabi Ma'ruf eh, selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf wajib untuk kita taati. Adapun kalau merintah yang maksiat maka perintah tersebut tidak boleh kita mentaatinya. Amma idza amaru bimaksiatin fala yusma' lahum wa la Adapun kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh didengarkan dan tidak boleh untuk ditaati. Harus ada pengingkaran dalam hati ini. di salam, Rasul salam bersabda, "Alal mar'il muslim asam wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha malam yu'mar bi ma'siyatin." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia cintai dan yang dia benci selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan inna ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam hal yang yang ma'ruf. Jangankan kepada pemimpin kaum simin kepada orang tua juga demikian. Selama perintah tersebut mengandung kemaksiatan, tidak ada kewajiban untuk apa? mentaatinya. Wa dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. وَيَدَعُونَ لِلْأُمَرَاءِ بِالصَّلَاحِ فِي دِينِ muafati. Al-Sunnah wal Jamaah mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan untuk agama mereka dan untuk keselamatan mereka. Fa'ina salahahum salahul lil ummati wa fasadahum fasadun wa isadun laha. Karena kebaikan pemimpin kaum muslimin itu juga kebaikan bagi umat Islam. Namun sebaliknya, kerusakannya pemimpin kaum muslimin kalau kita mendoakan mereka dengan jelek dan dikabulkan, maka kejelekan itu akan menimpa juga kaum kaum muslimin. Maka lebih baik kita doakan dengan yang baik. Wallahu taala a'lam. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah tentang masalah sikap al-sunnah wal Jamaah terhadap penguasa kaum muslimin. Ya, mungkin ada pertanyaan, terhadap. ya atau oh, sampai eh, sampai kepada peraturan lalu lintas lampu merah ya. termasuk mengikuti eh, iya termasuk mengikuti pemimpin kaum muslimin iya Apabila suatu saat nanti pemimpin kita adalah seorang yang kafir, bagaimana kaitannya dengan surat An-Nisa 59? Kata para ulama, kalau memang pemimpin kaum muslimin itu orang kafir, ya semoga tidak terjadi di negeri kita, maka yang pertama tidak ada kewajiban mendengar taat. Tidak berlaku lagi ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Karena kata-katanya apa? Minkum minal muslimin. Ya, maka tidak ada apa? ketaatan kepada pemimpin yang kafir tersebut. Misalnya orang Kristen jadi presiden Indonesia, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat kepada orang tersebut. Kemudian apa sikap kita? Yang pertama kata para ulama, kalau kaum muslimin ya, mereka punya kekuatan boleh untuk mengkudeta. Jadi siap-siap untuk apa? Kudeta. Ada pemimpinnya apa? Kristen ataupun yang lainnya dari dari umat selain Islam. Namun dengan syarat kaum muslimin punya apa? Kekuatan. Tentunya yang pertama kekuatan iman dan kekuatan fisik. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama, terutama di negeri kita, itu harus apa? Memikirkan kemaslahatan dan kerusakannya, kemaslahatan dan kerusakannya. Apakah dengan adanya kudeta itu kaum muslimin akan memenangi atau akan bisa mengambil alih kekuasaan tersebut ataukah tidak. Jadi pertimbangkan kalau di kudeta ya harus ada korban. Cuma apa? Apakah dengan itu akan terjadi kemaslahatan yang lebih banyak daripada kemudaratannya ataukah sebaliknya? Ini juga apa? Dipertimbangkan. Namun intinya pertanyaan tadi tidak ada lagi ketaatan kepada pemimpin yang kafir tersebut. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, semoga ya tidak terjadi. Semoga tidak terjadi sehingga kita nggak susah-susah apa mengkudeta ya. kenapa? kalau bukan presiden saya dari kota Wati ya, Iya, secara asal namanya yang kita bahas ini adalah pemimpin yang paling tertinggi di suatu negeri. Namun juga demikian pemimpin yang lebih rendah di bawah itu tetap kita ya ada kalau apalagi misalnya eh, kita seperti yang sering ditanyakan entah lewat SMS atau dalam pengajian bagaimana Ustadz kalau pemimpin eh direktur perusahaan saya orang kafir ya apakah boleh untuk mentaatinya ya kalau nggak ditaati ya dikeluarkan eh kalau mau resiko itu ya terserah secara asal memang pemimpin apapun tidak boleh itu orang kafir eh, selama kita masih muslim tidak boleh pimpin orang-orang orang kafir eh, tetap tidak ada ketatan dalam hal yang ya yang ma'ruf ataupun yang maksiat namun seperti tadi kalau dalam urusan masalah perusahaan, ya kalau memang perusahaan banyak orang yang pimpin orang kafir, kalau kita mau mengkudir ya silahkan resikonya nggak punya pekerjaan itu aja. Ya kalau mau jangan cari perusahaan yang dimiliki orang kafir. Nah, nah Kenapa? Ya boleh-boleh saja karena masalah pekerjaan itu hukum menerima gajinya lihat daripada zat pekerjaan itu. Kalau pekerjaan asalnya itu halal ya sudah halal siapapun pemimpinnya siapapun yang di sekeliling kita secara asal hukum pekerjaan itu halal atau haram kalau jelas halalnya maka gajinya halal nah. ya. Misalnya, eh, <clears throat> satu kantor itu pemimpinnya eh, pemimpinnya zolim ya. dan kita kerja supaya dia diganti oleh pemimpin pusat itu ya. boleh berdoa untuk supaya iya boleh boleh saja yang penting apa lebih baik daripada sebelumnya Ya, ada lagi pertanyaannya? lupa ini ada pengumuman uh, eh, dirilah pengajian umum pemateri Ustaz Aun Rafiq bin Hufran LC Hafizullah Ta'ala tema Islam membahas warisan waktu Ahad tanggal 23 Oktober 2011 pukul 9 sampai selesai di Masjid Jami Mekah Jalan Bendul Merisi Tengah Surabaya sekali lagi pengajian hari Ahad tanggal 23 Oktober 2011 pukul 9 sampai selesai di Masjid Jai Mekah Jalan Bedemerici Tengah Surabaya oleh Ustadz Anurafik Hufron FC Hafizullah Ta'ala dengan tema Islam membahas warisan ya ada pertanyaan lagi kalau tidak kita akhiri karena poin berikutnya agak panjang perlu untuk waktu yang agak banyak Ya, kalau tidak ada kita tutup sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.